Nah. Qala wa lam al muallifu at-taukid al-lafzi. Dan al-muallif yang Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan macam taukid yang pertama, yaitu taukid lafzi. Wa huwa takrirul lafzi ainihi. Definisi dari taukid lafzi adalah pengulangan lafaz dengan lafaz yang sama ini pengertian taukid lafzi. Nah, ini penekanan secara lafat. Ini diulang lagi lafat tersebut dengan lafat yang serupa. Wa misaluh contohnya qama Zaidun Zaid. Qama Zaidun Zaidun. Berdiri. Itu si Zaid, benar-benar si Zaid yang berdiri. Nah, di sini Zaid yang kedua merupakan taukid lafzi bagi Zaid yang pertama. Sehingga ditekankan dengan mengulangi lafat Zaid itu lagi kembali yang kedua kalinya. Zaidun taukidun lafzi bi'ainih. Maka Zaid yang kedua merupakan taukid lafzi. Wa minhu qauluhu ta'ala. Termasuk taukid lafzi yang terdapat dalam Al-Qur'an firman Allah taala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Ya, sekali-kali kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dakkan dakka di sini maf'ul mutlaknya lafad dakkan dakka dakka yang kedua itu merupakan taukid lafzi untuk dakkan yang pertama nah dengan cara diulang dengan lafaz yang sama wajah rabbuka wal malaku soffan soffa Contoh yang kedua, dan Robmu datang dalam keadaan para malaikat bersof, bersof. Nam sofan sofa. Nam sofan yang kedua ini merupakan taukid lafzi bagi sofan yang pertama. Wa misaluhu fil fi'li contoh taukid lafzi dalam bentuk fi'il qama qama Zaid. Qama qama Zaid. Ya, Zaid berdiri yang fiilnya diulang lagi. Sehingga koma yang kedua merupakan taukid lafzi bagi koma yang pertama. Qala kemudian pensyarah mengatakan wa ammal ma'nawi. Adapun taukid ma'nawi fahuwa ala kismain. Maka ada dua macam. Kismun li itsbatil haqiqati wa raf'il majaz. Macam yang pertama adalah taukid maknawi dalam rangka untuk menetapkan hakikat dan mengangkat makna majaz. Ini yang pertama. Taukid maknawi untuk menetapkan makna yang hakiki dan mengangkat makna majaz. huwa nafsu wal ainu. Lafat taukid maknawinya adalah menggunakan kalimat an-nafsu dan kalimat al-ain. Wa kismun, kita lihat nanti contohnya wa qismun lil ihatati wasyumul. Dan yang kedua, taukid maknawi yang menunjukkan makna ihatah. Menunjukkan makna keseluruhan wasyumul. Wa huwa kullun wa ajma' wa tawabi'uh. Lafadznya adalah lafad kullun, ajma' dan tawabi' ajma'. Kalimat-kalimat yang mengikuti ajma'. Qala kemudian al-Imam uh, al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan at-taukidu tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid ini mengikuti kalimat yang ditaukidkan, kalimat yang dikuatkan mengikuti dalam hal rafa, nasab, khafd dan kemakrifatan. Artinya kalau yang ditaukidkan, kalimat yang dikuatkan itu rofa rofak maka taukidnya harus di rofak. kalau muakkad yang ditaukidkan itu nasab maka taukidnya harus di nasab. kalau yang dikuatkan itu dijer maka taukidnya harus dijer demikian pula yang namanya muakkad itu ma'rifat yang dikuatkan itu kalimat yang dikuatkan itu ma'rifat maka taukid harus ma'rifat Qala pensyarah mengatakan fuhima min iktisarihi ala ta'rif anna at-tawkid la yakunu nakirah. Dipahami dari pembatasan beliau dengan menyebutkan kemakrifatan saja dipahami darinya bahwasanya taukid tidaklah berbentuk melainkan isim nakirah. Ah, afwan, tidaklah taukid berbentuk isim nakirah. Yes, dipahami dari pembatasan beliau dengan menyebutkan kemakrifatan mengikuti dalam hal kemakrifatan saja dipahami bahwasanya taukid tidaklah berbentuk isim nakirah tidak berbentuk isim nakirah khilafin na'ti berbeda dengan na'at kalau na'at ada yang berbentuk nakirah ada yang berbentuk ma'rifat kalau taukid tidak ada yang berbentuk nakirah semuanya ma'rifat qala qawluhu wa yakunu bi alfazin ma'lumatin dan taukid Ibnu Ajuro mengatakan dan taukid itu dengan menggunakan lafat-lafat yang telah diketahui. Wahia, apa saja lafat-lafat taukid? An-nafsu wal ainu. Yang pertama lafat an-nafsu, yang kedua lafat al-ainu. Qala syarih berkata pensyarah, "Hadza huwal qismu alladhi yadullu ala haqiqah." Ini macam taukid maknawi yang menunjukkan penetapan makna hakiki il majaz dan mengangkat makna yang majaz. Majaz itu sesuatu yang tidak hakiki. Faidah kulta, jika engkau katakan. Kita lihat contohnya. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Ihtamala ay an takuna nisbatul qiyam ila Zaid haqiqah. Jika engkau katakan qama Zaid, Zaid berdiri. Ini mengandung kemungkinan penisbatan berdiri kepada Zaid itu hakiki. Benar-benar Zaid berdiri. Benar-benar Zaid yang berdiri. Wa antakuna majaza dan mengandung kemungkinan pula penisbatan berdiri kepada Zaid itu majaz, tidak hakiki. Tidak secara sebenarnya Zaid Zaid yang berdiri. Fayakunu Zaid lam yakum huwa wa innama qama ahadun ghairahu bisa babihi au min jihatihi. Kalau makna majaz tidak hakiki, maka Zaid tidaklah berdiri dengan sebenarnya. Namun yang berdiri seseorang selain Zaid. Yang berdiri disebabkan karena Zaid. Nah, atau karena perintah Zaid. Ya ada makna makna majaz di sana. Yani yang tatkala engkau katakan koma Zaid, Zaid berdiri, bisa jadi ya Zaid itu yang berdiri, betul-betul hakiki Zaid yang berdiri. Atau bisa jadi makna majaz, makna tidak hakiki yang yang berdiri bukan Zaid tapi orang lain. Yang mana orang lain tersebut berdiri di, di, dikarenakan disebabkan Zaid. Ini makna majaz, tidak hakiki. Faidha kulta jika engkau katakan qama Zaidun nafsuhu au ainuhu, jika engkau katakan qama Zaidun nafsuhu au ainuhu, ditambah dengan lafat taukid nafsuhu atau lafat taukid ainuhu ta'ayyana ayyakuna huwal qaima binafsihi maka bisa dipastikan Zaidlah yang berdiri itu sendiri bukan yang lain sehingga engkau, engkau, kalau, engkau kalau menyebutkan taukid nafsuhu au ainuhu maka terangkat makna majaz sehingga benar-benar yang berdiri itu Zaid sehingga dimanakan qama Zaidun nafsuhu. Berdiri si Zaid itu sendiri, bukan yang lain. Atau engkau katakan qama Zaidun ainuhu. Zaid berdiri. Ya benar-benar dia yang berdiri, benar, secara hakiki. Nah, qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa kullun wa ajma'. Lafat-lafat taukid selanjutnya adalah lafat kullun dan lafat ajma'. هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول ini jenis taukid maknawi yang menunjukkan makna ihatah wasyumul, makna keseluruhan. Faidha kulta, jika kau katakan, Ja'al jaisu. telah datang para tentara. Ihtamala ayyakuna ja'al jaisu kulluhu au ja'a ba'duhu. Ini mengandung kemungkinan dua makna. Makna yang pertama telah datang para tentara, semuanya. Atau kemungkinan makna yang kedua, telah datang para tentara, para prajurit, ya sebagian saja, sebagiannya. Faidha kulta jika engkau katakan ajma'u ditambah dengan lafaz taukid afadal ihatat afadal ihatat wasyumul maka mengandung faedah keseluruhan wa annal jaysha jaa kulluhu dan mengandung faedah bahwasanya para prajurit datang secara keseluruhan. Walidhali katakul, oleh karena itulah engkau katakan ja'al jaisu ajma' ja'al jaisu ajma'u telah datang para prajurit semuanya ay kulluhu ini semuanya qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurum, wa tawabi'u ajma' dan isim-isim yang mengikuti lafat ajma' wahia apa saja akta'u absa'u abta'u ini lafat akta, abasa dan abta'. Fatakul engkau katakan contohnya ja'al jaishu kulluhu ajma'u akta'u abasa'u abta'u. Ya kulluhu ini taukid, ajma'u juga taukid, akta'u abasa'u abta'u. Ini juga taukid yang mengikuti ajma'. Contoh yang lain waqamal qaumu kulluhum ajma'una akta'una abasa'una abta'una. Ya telah datang ya suatu kaum semuanya ajma'una akta'una absa'una abta'una ini tawabi ajma' ya. lafaz-lafaz yang mengikuti ajma' ajma'una wa marartu bil qaumi kullihim ajma'ina akta'ina absa'ina abta'ina aku melewati suatu kaum semuanya dikarenakan al qaumi di sini dijer lafaz yang ditaukid yang dikuatkan maka tokitnya harus dijer menjadi kullihim dijar dengan tanda huruf eh, dengan tanda kasrah adapun ajma'in dijer dengan tanda ya dengan tanda ya karena kan dia jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim Aktain, absain, abtain juga dijer dengan tanda ya yang merupakan tawabi ajma' kalimat-kalimat yang mengikuti lafat ajma' nama Allah taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in